masuk bab yang baru bab yang wal Arba'un yang ke-49 bab qaulillah ta'ala Surat Al-Araf ayat puluh yang punya tahqiqnya bisa dilihat di bawah Selengkapnya ayat itu berbunyi Walladhi khalaqakum min nafsin wahidah Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu dari Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha dan menjadikan dari jiwa tersebut pasangannya, istrinya, liyaskuna ilaiha supaya dia menjadi tenang kepadanya. Tenang karena adanya ikatan mawaddah warahmah tenang. karena adanya ikatan syahwah bainahuma antara suami dan istri tersebut wa ja'ala minha zawjaha sebagaimana disebutkan dalam riwayat diciptakan wanita itu dari tulang rusuk laki-laki yang paling atas yang paling bengkok ini keadaan keadaan mereka Falamma taghasyaha. Falamma taghasyaha ketika dia sudah mencampurinya. Ini kinayah dalam Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an adalah nah, kitab yang mengajarkan tata krama dalam ucapan sekalipun. Nah, rahmat. Rahmat. Isinya adalah rahmat, petunjuk, obat bagi orang-orang yang beriman. Kalimat-kalimatnya tidak ada kalimat-kalimat yang kalau kita katakan kotor, halus, halus. Nah, mata taghasyaha kalau kita baca kalau kita lihat dalam ayat yang lain kalimat ghasyah menutupi walaili idza yaghsha wasyamsi wa duhaha wan والليل إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس والشمس وضحاها والأرض كان السرطيان Nah, kalimat-kalimat yang artinya dalam ayat tadi, walaili idza yaghsha, kemudian dalam surat Asy-Syams tadi, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha walaili laili idza yaghshaha. Kalimatnya sama. kalau secara bahasa artinya sama. Tapi inilah nah seakan-akan disebutkan oleh para ulama bahwa rasa malu sehingga membawa orang itu untuk beradab bertutur kata yang baik tidak seronok tidak jorok itu adalah amrun fitri adalah amrun fitri sesuatu yang mungkin nah dianggap walaupun biasa mungkin dilakukan itu rasanya berat untuk mengucapkannya. Makanya dalam pelajaran nahu pun nah sebetulnya ada yang istilahnya asmaul asmaul khamsah. Sebetulnya bukan khamsah, sitah. Tapi karena yang satu ini tabu merasa malu. Orang yang punya pikiran, punya akal, punya nah, muruah itu malu untuk mengucapkan sehingga tidak dimasukkan dalam asmaul khamsah. Nah, tidak ada lagi asmaul sitta. Asalnya sitta, Asalnya sitta. Nah. <clears throat> Baik. Di dalam banyak ayat, alam mata Atau dalam ayat yang lain, aula mastumun nisa. Wa kan afdha ba'dukum ila ba'd. Ini kinayah. Setelah kita kinayah sendiri enggak tidak terang-terangan tuntunan dari Al-Qur'an yang menunjukkan juga bahwa untuk punya sifat malu itu adalah perkara yang fitrah. Fitrah. Maka mulai ya, malu kita untuk mengucapkan sesuatu yang itu tidak layak untuk diceritakan. Nah, di depan orang ramai misalnya. Apalagi disebutkan dalam hadis dilarang sekali urusan di dalam kamar itu diceritakan kepada orang luar. Itu kata Rasulullah SAW seperti syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Bercampur dilihat orang banyak. Nah, ini tidak tidak layak. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan Nah, dia mengandung dengan kandungan yang ringan pemerat bihi maka berlalulah beberapa masa falamma asfalat ketika sudah mulai terasa berat kandungannya masuk mulai bulan-bulan ya hari-hari untuk melahirkan 9 bulan 10 hari atau 9 bulan sudah mulai berat 8 bulan sudah mulai berat da'awallaha rabbahuma. Keduanya pasangan tadi, pasangan tadi berdoa kepada Allah Rabb mereka. Lain atana ataitana salihan lanakunanna minal minasy syakirin. Seandainya sungguh kalau engkau memberikan kepada kami saleh, anak yang baik, sempurna, tidak cacat, baik fisiknya, baik dalam lahir batinnya lanakunanna minasyakirin sungguh kami betul-betul menjadi orang yang bersyukur falamma atahuma salihan setelah Allah memberikan kepada keduanya anak yang baik ja'ala lahu syuraka'a fi lalu kedua pasangan tadi pasangan tadi suami istri tadi menjadikan untuk Allah syuraka sekutu fima atahuma terkait dengan apa yang Allah berikan kepada keduanya fata'ala Allahu amma yusyrikun maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan beragam tafsir para ulama menerangkan tentang siapa domir yang ada disebutkan dalam ayat ini atahuma ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah Adam dan Hawa. Ada yang mengatakan itu adalah manusia secara umum, bukan Adam dan Hawa. Dengan kisah mereka sebutkan bahwa ketika ada sebagian berpegang dengan pendapat bahwa huma di sini adalah Adam dan Hawa. Ketika Hawa sudah mengandung, datanglah nah, iblis kepada mereka. Beberapa kali anak mereka lahir tidak ada yang jadi. dia meninggal, meninggal mati. Iblis datang kepada mereka meminta kalau kalian mau ingin anaknya selamat beri nama Abdul Harith. Beri nama Abdul Harith. Nah, ada yang menyebutkan Al Harith itu nama di antara nama-nama syaitan. Ada yang juga mengatakan dalam apa? Namanya juga Azazil. Nama di sini kan jadi gelar, ketika dia sebetulnya menjadi makhluk yang paling ablas. Paling putus asa sudah untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, nah kemudian keduanya pasangan tersebut memberikan nama anak itu Abdul Haris. Selamat anak itu lahir. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Tapi bagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini dalam surat Al-A'raf ini dua ayat tersebut dengan sebelumnya itu adalah manusia yang musyrik secara umum. Dalilnya apa? Dalilnya penutup ayat tersebut. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون kembali ke siapa ini umum termasuk di dalamnya Jadi makna ayat ini sebetulnya adalah orang-orang yang memang melakukan perbuatan seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, tapi bukan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hawa. Beberapa bukti disebutkan oleh para ulama diantaranya tentang hadis syafaat. Hadis syafaat itu ketika kita manusia datang meminta syafaat kepada para ambia, pertama kali kita datang adalah kepada Adam. Adam mengatakan minta udur, tidak berani untuk mintakan syafaat. Kenapa? Merasa telah berbuat satu kesalahan. Melanggar larangan. Kalau ini termasuk dalam kesalahan tentu akan disebutkan oleh Adam. Tidak ada satu nabi pun yang mereka disebutkan dalam Al-Quran punya kesalahan. Mungkin ini bertobat apapun, pun. Pasti disebutkan di situ juga taubatnya. Keterangan dia ber, bertobat Nah, ini kalau ini terjadi tidak ada. Juga sisi lainnya. Ini setiap nabi yang mungkin di dalamnya disebutkan ada dia apa namanya kesalahannya pasti disebutkan oleh Allah bahwa mereka itu diterima taubatnya, diampuni oleh Allah. Adam Allah kan menyebutkan dalam surat Al-A'raf di awal. setelah ini melanggar yang dilarang oleh Allah dapatkan teguran qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang yang lain. Kalau ini dianggap pada perbuatan Adam dan Hawa, pasti ada disebutkan juga taubatnya beliau berdua dari ini. Nah, itu diantaranya disebutkan oleh sebagian ulama. Nah. Qala qala Hazm ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Sepakat para ulama diharamkannya memberikan nama dengan bentuk takbid kepada selain Allah. Tidak boleh diberi nama Abdul Ahmad. Nah, tidak boleh diberi nama Abdul Husain Abdu selain nama-nama Allah Ka'ab di Umar seperti Abdu Umar wa Abdul Ka'bah seperti Abdul Ka'bah wa ma asbaha dan yang semisal itu Hasha Abdul Muttalib Hasha Abdul Muttalib kecuali Abdul Muttalib. Nah, dikecualikan oleh beliau. Mungkin berdasarkan hadis ketika di dalam peristiwa perang Hunain kaum muslimin dalam keadaan mereka terkepung itu sudah hampir kacau balau diserang secara mendadak oleh pasukan Hawazin. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW justru bukan menghindar, dan itu menunjukkan keberanian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendaraan-kendaraan biral, biral ini di bawah kuda, tapi lebih besar sedikit dari keledai, dan tentu saja larinya tidak secepat kuda. Itu yang jadi tunggangan beliau. Itu yang pertama. Kemudian beliau justru menyongsong Nah, masuk ke tengah-tengah pasukan musuh dalam saat-saat jadi bahkan di saat pasukan kaum muslimin jadi sasaran tembak panah dan ombak lemparan batu. Yang ketiga menunjukkan keberanian beliau, beliau justru bersuara, berseru. Ya mestinya kan kalau seorang panglima itu kan dijaga, Panglima perang itu dia dijaga, dikawal, tidak boleh menunjukkan tempat keberadaannya untuk mengatur strategi. Tapi Rasulullah SAW justru menunjukkan di mana dia. Pertama juga di samping itu untuk itu sebagai menunjukkan keberanian beliau juga untuk mengalihkan perhatian. Nah, mengalihkan perhatian supaya sahabat-sahabatnya, ini kaum muslimin yang lain bisa nah, itu juga menunjukkan rahmatnya beliau. Beliau rela jadi jadi sasaran demi untuk menyelamatkan pasukan. Beliau mengatakan ana Muhammad Lakir. Ana Ibnu Abdul Muttalib. Ana Ibnu Abdul Ibnu Abdul Muttalib. Nah, di sini kan dijadikan pegangan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hazm mengecualikan Abdul Muttalib. Ini pun disalahkan di disalahkan oleh sebagian ulama bahwa maksud Rasulullah SAW dengan penamaan ini penyebutan ini bukan memberi nama. Bukan memberi memberi nama. Nah, seperti disebutkan, lakin hadza la yufidu jawaz at-ta'bid bihi li'annahu hikayatun nah, nusin nah, hikayatun nisbin hikayatun nasabin madha. tapi itu bukan berfaedah pemberian nama dengan ta'bid. Nah, Nah, karena itu adalah hikayat. Ini beliau menceritakan kembali, mengungkapkan kembali tentang bahwa beliau adalah putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa yang beri nama? Penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang beri nama. Nah, di sini bukan ditakrir oleh Rasulullah, tapi memang sudah dikenal seperti itu. Nah, bukan takrir dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimbab ikhbar ini membab pemberitaan bukan persetujuan nah ya, karena memang beliau larang bahkan nama-nama sebagian sahabat yang dulunya dinamakan Abdul Syams diganti oleh beliau kemudian ada yang di Abdul Manaf diganti oleh beliau menjadi Rahman, Abdullah nah, ya Nah, nah ini yang jadi jadikan jangan oleh sebagian ulama. Nah. Maksud bab bab ini antara tujuan bab ini adalah bahwa penamaan ini sebagaimana dalam tafsir ya kita ngikuti tafsir dari sebagian mereka yang menganggap taruhlah bukan ya, walaupun itu bukan Adam dan Hawa tapi sebagian manusia sebagian yang mereka yang anak Adam yang musyrik itu memang ada yang memberikan nama kepada anak-anaknya, apalagi di kalangan Syiah Rafidhah. Mereka menamakan putra-putra mereka ada Abdul Husain, Abdul Hasan. Nah, ya. Itu sebagai bentuk nah, ini pemberian nama pengagungan. Nah, ini dalam ini bab ini menerangkan kepada kita bahwa takbir al-asma' li ghairillah sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hazm itu diharamkan dan itu adalah perbuatan syirik. Nah, syirik yunafi kamalat tauhid menafikan merusak kesempurnaan tauhid bukan merusak total tauhid tapi merusak kesempurnaan dan jadi orang yang melakukannya tergantungnya juga memang nah itu jatuh ke dalam nah kalau dia hanya menjerat tasmiyah jatuh di dalam keadaan syirik yang merusak nah kesempurnaan tauhidnya nah, kalau memang maksudnya itu takbid ini ta'alluh bagaimana mungkin niat dari sebagian orang mungkin di kalangan Rafidhah seperti itu memang niatnya untuk dia bertakluh kepada yang dia sandarkan Abdul Umar misalnya, Abdul Husain misalnya. Karena mereka menganggap bahwa imam-imam mereka itu punya kedudukan dan derajat yang mulia, bahkan mengetahui perkara gaib. Nah, maka perbuatan-perbuatan seperti itu dengan niat yang demikian syirik akbar. Syirik akbar. Nah. Jadi kalau sekedar penamaan dia jatuh dalam syirik asghar. Kalau niatnya memang ta'alluh jatuh dalam syirik akbar. Qala wa an Ibn Abbas fi ma'na al-ayah qala lamma taghashaha Adam hamalat. Nah, ketika Adam mencampuri Hawa, nah, Hawa kemudian mengandung fa'atahuma iblis faqala inni sahibukuma alladhi akhrajakuma minal jannah Aku adalah teman kalian. Ini dulu pernah mengerjain kalian. Alladhi akhrajakum minan minal jannah. Yang telah mengeluarkan kalian. Menjadi sebab kalian dikeluarkan dari surga. Latu latu latu latuti'anni latuti'anni nah, latuti'anni au Aula aj'alanna lahu qarnai idil. Nah, kalian harus ikut Nah, kalian harus patuh kepada saya. Kalau tidak, maka akan saya jadikan anak ini punya tanduk. Nah, Fayakhruju min batnika fayashak tahu Yang akan keluar dari perutmu dan akan merobek perutmu. Wala af'alanna wal af'alanna ancamannya. Saya akan lakukan. Pasti akan saya kerjakan begitu. Yukhawifuhuma. Iblis menakut-nakuti Adam dan Hawa. Samayahu Abdul Harith namai dia kata samiyahu Abdul Haris namai dia Abdul Haris fa'abaya an yuti'ahu mulanya keduanya menolak untuk mematuhi ajakan iblis fakharaja maitan keluarlah anak itu dalam keadaan mati Fa atahuma, fa'atahuma faqala mithla qawlihi fa'abaya an yuti'ahu nah Kemudian hamil lagi, didatangi lagi. Berkata seperti itu lagi. Dan tetap keduanya menolak untuk mematuhinya. Fakhara jamaitan thumma hamalat fa'atahuma, fadakara lahuma fa'adrakahuma hubbul walad. Disebutkan lagi. Sudah dua kali mati. Sudah berapa kali anakmu mati. Enggak kasihan, enggak ingin punya anak. Akhirnya mereka dihinggapi rasa sayang kepada anak, ingin punya anak. Fasammayahu Abdul Haris. Lalu keduanya memberi nama anak itu Abdul Haris. Padalika qauluhu ta'ala ja'ala lahu syuraka'a fi ma Itulah yang dimaksud dalam firman Allah ja'ala lahu syuraka. Sepersekutuan, sekutu dalam hal apa? Dan terkait dengan apa yang Allah berikan kepada mereka itu anak. Mereka namakan anak itu dengan Abdul Haris. Mestinya adalah Abdullah. Nah, rawahu Abu Hatim. Tapi ini ini bukan rawahu Ibnu Abi Hatim. له بسند صحيح عن قتادة قال الشركاء في طاعته ولم يكن في عبادته dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abi Hatim juga disebutkan di Qatadah qala syuraka sekutu dalam hal ketaatan menai mereka mempersekutukan Allah ini syaitan dengan Allah dalam hal apa ketaatan mereka taati perintah syaitan padahal diperintahkan untuk mendurhakai perintah perintah syaitan walam yakun fi ibadatihi bukan dalam hal beribadah kepada kepadanya bukan mereka berdoa kepada syaitan bukan mereka berdoa kepada syaitan meminta istighfar tawakal tidak bukan itu yang menjadi nah perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut nah dari sini juga menjelaskan kepada kita sanad yang sahih dari kata ini pengertian ibadah yang mestinya kita bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, bukan hanya sekedar doa. Nah, istighatha, tawakal, khauf, roja, nah, istiana kepada Allah itu adalah ibadah, ibadah. Taat, nah, mahabbah, raja itu adalah bagian-bagian dari jenis-jenis ibadah. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Ya bani alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan." Bukankah telah aku buat perjanjian kepada kamu wahai bani Adam, jangan kamu menyembah syaitan. Bukan disuruh sujud, bukan dilarang. Nah, enggak ada artinya bukan bermakna apa? Jangan sujud. Nah, jangan sholat, jangan berdoa kepada syaitan. Tapi lebih dari itu makna ibadah. Allah ta'budu syaitan, jangan kamu taati dia. Jangan kamu ikuti langkah-langkahnya. Jangan percayai janji-janjinya. Jangan percayai bujukan-bujukan bujukannya. Nah, wa yang syaitan illa illa urura. Tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipuan. Nah, innama yakun innama yad'u min ashabis sa'ir. Dia mengajak teman-temannya supaya mereka mau menjadi temannya di dalam neraka yang bernyala-nyala. Nah, nah itu makna ibadah itu bukan hanya Walahu bisanadin sahih an Mujahid dari Mujahid fi qawlihi la in ataytana salihan qala asfaqa alla yakuna insanan. Mereka khawatir kalau kalau anak itu lahir tidak menjadi seperti manusia, cacat. Cacat. Wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Dan disebutkan maknanya dari Al Hasan dan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mufassir, murid di antara murid-murid bin Abbas. dan semakna dengan dengan ini. Namun yang jelas yang disebutkan oleh dari tafsir ini tadi dari Ibn Abbas itu umum ya yang rajih adalah bukan Adam dan Hawa bukan Adam dan Hawa nah qala qaulun bab qaulillah ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma bab maksud terjemah anna man amal anna man an'ama Allahu alaihim bil aulad siapa saja yang Allah beri nikmat berupa anak laki ataupun perempuan. Wa kammala Allahu ni'mata bihim. Dan Allah sempurnakan nikmat itu dengan mereka di an yaitu dengan Allah jadikan ja'alahum salihin fi abdanihim. Allah jadikan mereka salihin fi abdanihim, sempurna tubuhnya, lengkap anggota badannya, sehat. Nah, normal lah kita katakan sebagai manusia. Wa dzalika an yasluhu fi dinihim. Lebih lengkap lagi dari itu adalah ketika agamanya pun juga bah, baik anak tersebut. Penurut. Nah, kepada Allah dan Rasulnya patuh kepada kedua orang tuanya. Nah, itu betul-betul nikmat yang sempurna. Fa'alaihim maka wajib atas mereka an yashkurullah ala in'am. Maka wajib atas mereka untuk mensyukuri Allah dengan semua rukun syukur yang telah kita ketahui atas nikmat yang Allah limpahkan tersebut. Wa alla yu'abbidu auladahum bighairillah. Dan supaya tidak memperhambakan anak-anak mereka itu ke kepada selain selain Allah. Jangan diberi nama Abdul Harith. Ya. Abdul Hussein, Abdul Hasan, Abdul Muhammad, Abdul Harith. Abu Ahmad. Au yudhifu ni'ama li ghairillah atau menisbahkan nikmat itu kepada selain Allah. Berhasil persalinannya, wah karena bidannya canggih, dokternya canggih, peralatannya canggih. Wallahu akhrajakum min butuni umahatikum. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu ibu kita fa inna dzalika kufranun lin ni'am fa inna dzalika kufran lin ni'am itu semua adalah kekufuran terhadap nikmat munafin lit tauhid menusak, menodai tauhid imma tauhid itu menjadi hilang sama sekali karena kesyirikannya atau terkotori dengan perbuatan perbuatannya menisbahkan nikmat itu kepada selain Allah. Nah, wallahu a'lam فيه مسائل فيه مسائل قال الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله diharamkannya semua nama muabbad yang disebutkan sebagai ab kepada selain Allah abdu syai Abdul Ilnam Abdul Husain diharamkan ya tafsir ayat, tafsir ayat tersebut. Nah, ini yang terjadi pada kebanyakan manusia. Karena Allah juga menyebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya, walakin aktsarun nasi la yashkurun, walakin aktsarahum la yashkurun. Banyak mayoritas manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min syakur dan sangat sedikit hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur yang mengerti bahwa nikmat itu adalah nikmat murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lewat dalam pembahasan yang lalu untuk menampakkan kepada kita bahwa memang semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan kemudahan, kemudahan baik dalam urusan agama juga dalam urusan dunia itu murni dari Allah, bukan karena keberhakan kita. Bukan karena Allah tahu kita itu memang pantas, tapi murni dari dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian الثالثة Anna hadha syirk Fi مجرد تسمية Lam tuqsad حقيقتها. Nah, syirik ini yang disebutkan di dalam ayat pembahasan bab ini itu dalam segi penamaan, bukan dalam hakikatnya. Karena dia tidak nah, ya terkecuali kalau memang memang ada orang-orang yang memang memberikan nama seperti mungkin sebagian Wallah alam apakah semua mereka seperti itu tapi jelas mereka menamakan anak-anak mereka Abdul Hussein, Abdul Hasan. Nah, kalau memang niatnya ada sekedar penamaan, ini syirik asal. Nah, kalau dia misalnya memang punya niat bahwa untuk ta'alluh kepada hal sama Husain syirik akbar, kafir, keluar dari Islam. Musyrik, syirkan akbar. Kalau memang niatnya ta'alluh. Nah, Menjadikan betul-betul mewah Al Hasan dan Husain itulah. Sebagaimana seorang menamakan anaknya Abdurrahman, Abdullah, Abdul Ilah, Abdul Malik, nah Abdul Aziz. Ya. Menyandarkan nikmat, menyandarkan bahwa memang putranya itu adalah hamba Allah. Allah yang menciptakan. Nah, kalau mereka punya semua niat seperti itu, syirik akbar. Nah, apakah dengan nama Abdul Umar, Nah, tapi di, nah, di sini juga terkait di sini juga pentingnya kita mengetahui asma Allah. Nah, nama-nama Allah yang di dalam bab yang ke-50 ini penting untuk kita pahami sehingga mungkin menamakan anaknya tidak perlu tanya-tanya ustadz lagi cari-cari tahu sudah mau dia memberikan nama anaknya Abdul Aziz, Abdul Qawi, Abdul Matin, nah, Abdul Razak, nah, ya. Sudah paham. Qala Rabi'ah anna hibatallahi lirajul al-binta sawiyatan minan ni'am. Anugerah yang Allah berikan kepada seseorang anak perempuan yang sempurna itu termasuk dari kenikmatan. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW menjadi hijab bagi orang tuanya dari neraka. Ketika dia mendidik anak tersebut, nah, dibesarkannya, dididiknya menjadi seorang yang nah, taat, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mereka menjadi hijab bagi kedua orang tuanya dari neraka. Nah, walaupun sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, walaisa dzakaru kal unta." Walaupun laknat yakni laki, apa namanya? laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Nah, ada hal-hal tapi ada hal-hal yang justru tidak mungkin bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Sama-sama mungkin membobokkan anaknya, menidurkan anaknya. Nah, bayi sama-sama bayi. Beda betul antara seorang ummi, seorang wanita dengan laki-laki. Walaupun itu adalah nabi. Ya. Nah. Nah, ini karunia yang Allah berikan kepada seorang berupa anak perempuan itu jangan apa namanya jangan disia-siakan itu adalah nikmat Nah, nikmat itu adalah nah, nikmat itu ada dua yang mengincar. Ini yang dua yang sisi yang harus kita syukur untuk yang karena ada ya ini orang apa namanya supaya bertambah nikmat tersebut semakin ya ini apa namanya menjadikan apa dengan anugerah tersebut semakin dekat kepada Allah semakin fokus untuk membina dan mendidik mereka. Yang kedua lagi juga berbahan ini samping juga berwaspada dari musuh-musuh Allah dari kalangan syaitanul ins wal jin. Nah, Kalau al-khamisah dzikru salaf al-farqa baina syirki fi ta'ah wa syirki fi ibadah. Nah, penyebutan salaf tentang perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam hal ibadah. Walaupun dalam kondisi tertentu syirik syirik ta'ah ini bisa menyebabkan pelakunya terlempar keluar keluar Islam. Nah, seperti dalam bab yang lalu, bab tentang perkataan apa tentang kisah Adi bin Hatim itu. Ittakhadu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Dalam hal apa mereka menjadikan rahib-rahib, pendeta-pendeta, ulama-ulama itu sebagai rob dalam hal ketaatan. Dalam hal ketaatan. Nah, baik kita masuk ke bab berikutnya. Dan insya Allah mulai mungkin mukadimah ini seterusnya mungkin satu persatu kita ulas nama-nama Allah yang 99 biiznillah Qala al-khamis al-khamsun yang ke-50 Qaulillahi Allah taala firman Allah Subhanahu wa taala Walillahil wal husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه Nah, tentang firman Allah bahwa kepunyaan Allah nama-nama yang paling indah, yang nama-nama yang terbaik. hanya kepunyaan Allah. Jadi nama-nama Allah itu semuanya adalah Al-Husna. Tidak ada yang lebih baik lagi dari nama-nama Allah. Bahkan disebutkan oleh para ulama. Lafat-lafatnya adalah lafat-lafat yang paling indah. Makna-maknanya yang paling baik. Terasa manis. Bagaimana orang itu bisa merasakannya? Bagaimana dia membaca Al-Quran? apa yang dia dapatkan ketika dia membaca Al-Quran. Karena di Al-Asma Al-Husna dalam Al-Quran banyak. Kalau dia mampu untuk menangkap dan merasakan manisnya, lezatnya Al-Quran, dia akan merasakan lezatnya nama-nama Allah. Manisnya dan indahnya nama-nama Allah tersebut. Nah tentu hanya bisa dilakukan, dirasakan oleh orang-orang yang lahu qalbun. Orang-orang yang mereka itu punya hati, ketika dia membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, ya ada hatinya, hidup hatinya. Jika tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika Allah wajilat qulubuhum. Bisa dia sampai tergetar hati, Merinding takut, tapi juga bukan justru dia lari, rindu kepada Allah ketika disebutkan nama nama Allah itu. Atau ketika dia menyebut nama nama tersebut. Entah itu dalam doa, ketika sujudnya, atau ketika dia membaca ayat-ayat Allah, atau ketika dia dalam keadaan merenung sendirian, teringat keadaan dirinya dan teringat dengan nama-nama Allah itu, muncul tambah takutnya kepada Allah, menetes air matanya. Nah, ini mereka yang bisa merasakan nah, Nama-nama Allah itu semuanya adalah al-husna. Baik ketika dia dalam keadaan bersendirian itu sudah menunjukkan puncak kebaikan yang paling indah lebih-lebih ketika juga bergandengan dengan nama nama yang lain dan selalu serasi. Nah, seperti diterangkan oleh beliau dalam risalah beliau Kawaidul Hisan fi Tafsiril Quran. Nah, nama-nama Allah yang menutup setiap ayat di dalam Al-Quran itu selalu berkaitan dengan serasi. Dengan bagian ayat yang awal, dengan mukaddimah, dengan pembukaannya, pangkalnya. Nah, ada rahasia di situ yang luar biasa. Kandungan kenapa Allah menutup ayat nah, kalimat-kalimat ataupun misalnya berita tentang hukum nah, dengan dua dua namanya yang sering kita contohkan bagaimana Allah menutup ayat sariq wa sariqatu faqta'u aydiyahuma bima kasaba minallah wallahu azim wallahu azim wallahu azizul hakim hakim Kenapa tidak Al-Ghafurur Rahim? Kenapa tidak Nah, Latiful Khabir? Sampai seorang Badui ketika ada imamnya atau orang yang membaca salah, dia menyebutkan wasariq wasariqatu dia aydiyahuma jazaan bima sabana nakalan minallah wallahu ghafurur rahim. Itu bukan kalam Allah. Itu bukan kalam Allah. Kata orang baru tadi. Ini kalamullah. Si korek tadi bantah. Merasa orang, oh, siapa ini? Enggak dianggap. Itu bukan kalamullah. Kalau Allah itu kalamullah, kalau Allah mengampun, enggak mungkin Allah potong tangannya. Logika sederhana. Fitrah. Kalau Allah maha mengampuni dia, enggak mungkin Allah potong tangannya. Nah, tapi ayat itu kemudian diulang lagi. Itu nanti itu dijelaskannya setelah si Qori membaca ngambil lagi mushaf melihatnya. Oh iya salah. Kemudian dia baca qasari fatu fatu aidiyahum jazaan bima kasabana kala minallah wallahu azizun hakim. Itu kalamullah. Kata si Badui tadi. Itu kalamullah. Karena kalau nah, kalau dia mau pengampun dan lagi maghribnya, nggak akan dia potong tangannya. Nggak akan dipotong, nggak akan dipotong. Nah, itu di, di antaranya dan antum lihat di dalam ayat-ayat yang lainnya ya di dalam surat misalnya Al-Furqan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Yeah. نعم. Seperti ini juga disebutkan di dalam surat An-Nisa misalnya. Nah, والذين والذان يأتيان يأتيانها منكم فآتوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا توابا رحيم selalu bertobat nah bersesuaian nah dua nama ini selalu mengandung pengertian yang lebih dari ketika mereka di, ketika nama-nama itu disebutkan bersendirian. Ini apa namanya? In, apa? Kenapa nama nama-nama Allah itu dikatakan al al husna juga. Nah, fadohu biha, berdoalah, serulah, panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Sebut-sebut dalam doa nama-nama itu. Apakah doa ibadah ataupun doa masalah. Doa ibadah misalnya apa hajatnya Hajat kita, keinginan kita. Minta sesuai dengan apa yang menjadi nama Allah. Ya Tawwab, tub alayya. Ya Ghafur, taghfirli. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya Razzaq, rizukni. Sesuai dengan apa yang jadi masalah kita permintaan permintaan kita. Nah, adapun doa ibadah menghadirkan makna-makna dari nama-nama tersebut, sifat-sifat yang ditunjukkannya di dalam hati. Nah, misalnya Allah itu ala, ala nama Allah Al-Alim. Hadirkan sifatnya bahwa dia adalah nah, Maha mengetahui, Zul Ilmil Wasi', ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur la ya'zubu anhum mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuan Allah baik di langit maupun yang di bumi dia mengetahui semua niat-niat kita dia mengetahui keberadaan-keberadaan kita keinginan-keinginan kita ini maknanya doa ibadah kis anal baqi kiaskan kepada nama-nama yang lain seperti itu sehingga apa? Ketika dia tahu Allah itu al-alim, dia akan menahan tangannya untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Untuk melakukan apa yang tidak disukai oleh oleh Allah. Wadarul ladina fi asma'ihi dan tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad dalam nama-namanya. Wallahu a'lam Ini dulu mungkin insyaallah Anda juga belum siap kumpulkan, Tetapi kita akan mulai insyaallah pada pertemuan yang akan datang satu persatu kita akan mulai membahas nama-nama Allah yang paling pertama yang paling agung nama di antara nama-nama Allah itu adalah lafzul jala jalala a'raful ma'arif apa yang terkandung di dalam nama tersebut nah, ibadah seperti apa yang kita lakukan dengan nama tersebut Nah, kalau Allah yang lima ya wa yarda